Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala على رسول الله Abdurrahman as عبد الرحمن السعدي Al-Qadar. سورة ta'ala يقول تعالى مبينا لفضل القرآن وعلو قدره Allah menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an dan ketinggian derajatnya. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزال القرآن في رمضان ليلة القدر karena Allah memulai menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Warahimallahu bihal ibadah rahmatan amah. Di malam itu Allah merahmati hamba-hambanya dengan rahmat yang umum. La yakdir al-ibad lah syukra. Ya di mana seorang hamba ya tidak mampu untuk mensyukuri semua itu. Musummiyat Lailatul Qadar li'azami qadriha disebut Lailatul Qadar karena keagungan kedudukannya wa fadluha indallah wa fadluha indallah dan ke keutamaannya di sisi Allah wa li'annahu yuqaddar fiha dan juga ditakdirkan padanya ma yakunu fil am min al ajal wal arzak wal maqadir al qadariyah apa-apa yang akan terjadi di tahun itu ini berupa ajal, rizki, demikian pula takdir-takdir yang lainnya. Suma fakhama sya'naha Kemudian Allah mengagungkan urusannya. Wa'azzama miqdarha dan mengagungkan derajatnya. Faqala wa ma adra kama Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ai fa inna sya'naha jalil wa khataraha 'azim. Urusannya agung ya dan sangat penting sekali. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 10 bulan eh, seribu bulan. Itu adil fi fadliha alf syahr. Artinya, ya keutamaannya serupa dengan seribu bulan. Fal amal alladhi yaqa'u fiha khairun minal amal fi alf syahr. Khaliyah minha. Dan mengamalkan amal-amalan yang dilakukan pada waktu itu lebih baik daripada beramal pada seribu bulan. Ya. Wahada mimma tatahayyar fihil albab. Ini yang membuat banyak orang-orang yang punya pikiran merasa kagum sekali. Fantan dahisyulahul uqul dan merasa heran akal-akal manusia. Haitsu manna ta'ala ala hadhil ummah adh-dha'ifa al-quwah wal quwa. Di mana Allah memberikan kepada umat yang lemah ini kekuatan. Bilailatin yakunul amalu fiha yuqabil wa yazid al-alfi syahr. Apa itu? Yaitu dengan sebuah malam yang beramal di situ ia melebihi seribu bulan ya umur rajul mu'ammar umran tawilan tentu itu menjadi sebuah umur yang sangat panjang sekali 80 tahun lebih kata beliau ini merupakan karunia Allah ya kepada umat Islam tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr ya, para malaikat turun ayak turun nuzuluha fiha dalam satu hadis menyebutkan Rasulullah SAW mengabarkan malaikat yang turun ke, ke, ke bumi di malam Lailatul Qadar itu melebihi jumlah kerikil yang ada di muka bumi. Malaikat turun dan demikian pula ruh itu malaikat uh, Jibril mingkuli amr dengan membawa segala urusan. Salamun hiya salimah mingkuli afah wasyar. Keselamatan ia itu selamat dari segala macam keburukan. Wadhalika serati khairiha karena saking banyaknya kebaikannya hatta matla'in fajar sampai terbitnya fajar ay mubtada'aha min ghurubi syamsi wa muntahaha tulu'ul fajar artinya dimulai dari semenjak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar maka tawataratil ahadith fi fadliha wa anna fi fi Ramadan dan telah mutawatir hadis-hadis tentang keutamaannya dan bahwa itu terjadi di bulan Ramadan di 10 hari terakhir pada ya, terlebih pada malam-malam ganjilnya, dan ia akan terus ada pada setiap tahunnya sampai hari kiamat. Oleh karena itu Nabi SAW etikaf dan banyak beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ia agar berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Allahu a'lam.